Karena atas nikmatnya lah Sampai hari ini Kita semua masih dimudahkan Dalam menekan ibadah Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan nikmat Dari Allah ta'ala pula Ma'asyiral muslimin Allah masih memberikan kepada kita kesehatan Kekuatan Demikian pula kelapangan Yang dengan itu semua Jadikan kita berbahagia Kita merasakan kebahagiaan dan kepuasan serta berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Karena itu mari kita senang syukurinya. Dengan terus kita naam meyakini bahawa semua nikmat datang dari Allah Ta'ala kemudian yang kedua hendaknya lisan kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di samping itu hendaknya kita gunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan tersebut, baik yang berupa harta, kesehatan, waktu luang, anak-anak dan keluarga, serta berbagai macam fasilitas apapun yang Allah berikan sebagai kenikmatan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang yang bersyukur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar ini kami ingin sampaikan nasihat kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian. Yakni hendaknya setiap kita, setiap muslim senantiasa meyakini bahwa sungguhnya setiap manusia bahkan setiap hamba-hamba Allah taala, setiap makhluk Allah taala telah ditetapkan oleh Allah taala rezekinya. Artinya bahwa Allah telah menentukan rezeki tiap-tiap hambanya dan mereka tidak akan pernah kekurangan. Sebagaimana kita ma'asyiral muslimin, ya dengan keyakinan semacam ini sepantasnya kita tidak takut, tidak khawatir atas rezeki yang menjadi kebutuhan kita karena semuanya telah ditetapkan, telah ditentukan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." dan apa saja pun binatang melata yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rezekinya. Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut terhadap masalah rezeki yang kita butuhkan karena Allah taala telah menjamin setiap kita telah ditentukan rezekinya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan rezeki tersebut Tentu kita membutuhkan adanya usaha. Tentu membutuhkan yang namanya usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang halal yang mampu untuk kita laksanakan apapun bentuknya selama perkara itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah taala menyebutkan dalam firman di surat Al-Jumuah Fa idza qadait fa idza as Nah, fa idza qudiyatis salah fantashiru Fa idza qudiyati sholatu fantashiru fil ard. Dan apabila telah ditunaikan salat, maka segera hendaknya kalian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Wabtaghu min fadlillah dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebar untuk berusaha bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian semuanya beruntung. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan Allah perintahkan kita untuk menyebar di muka bumi dalam rangka untuk berusaha dan bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan hal tersebut di mana untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijaminnya tersebut tentu membutuhkan adanya wasilah adanya perantara agar kita bisa mendapatkan rezeki tersebut yaitu dengan bekerja dan dengan bekerja serta berusaha ma'asyiral muslimin maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Bahkan ma'asyiral muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak hadis-hadisnya tentang keutamaan orang yang mau berusaha, mau bekerja dengan dirinya sendiri tanpa menjadi beban bagi orang lain dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Dalam hadis Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la ayyakhudha ahadukum ahbulahu summa ya'ti al-jabal summa ya'ti al-jabal fa ya'ti bi khusmatin ala dhahrihi fa yabi'aha fayabi'aha yaqut Allah wajhahu khairul lahu min ay yas'ala an-nas a'tuhu aw mana'uhu hadisnya riwayat Bukhari Rasulullah SAW menyatakan sungguh seseorang yang dia pergi dengan membawa yakni tali. Lalu kemudian dia datang ke gunung mencari kayu bakar di hutan-hutan. Lalu kemudian dia mendapatkan kayu tersebut dan diikat, lalu diletakkan di atas punggungnya. Kemudian dia bawa, datangkan ke pasar dan dijual kayu bakar tersebut. Kemudian dengan sebab itu dia mendapatkan rezeki dan Allah membebaskan wajahnya ya dari meminta-minta dan memuliakan wajahnya tersebut dengan sebab usahanya tersebut maka yang demikian kata Nabi sallallahu khairul lahu min ayas nas hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia daripada dia mengemis kepada manusia a'tuhu au man'au yang mana dengan minta-minta itu boleh jadi orang akan memberikan kepadanya atau justru menolaknya maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah perhatikan di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mau berusaha, mau bekerja untuk menghidupi dan menafkahi diri sendiri tanpa harus jadi beban bagi orang lain, tanpa harus kita minta minta pada orang lain. Meskipun dengan bekerja ala kadarnya, bekerja apa saja yang halal baginya tanpa harus malu, tanpa harus naam apa merasa lega karenanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, siapapun kita muslimin, baik khususnya para pemuda, ataupun orang-orang yang menginginkan bekerja, maka bekerja apa saja yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan pekerjaan tersebut dia bisa mencukupi dirinya. Nah, dia dia berusaha untuk tidak menghinakan kepada orang lain dengan minta-minta. Maka yang demikian lebih baik. Lebih baik baginya daripada kalau seandainya dia minta-minta pada orang lain dan menjadi beban bagi orang yang lainnya. Bahkan Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa sungguhnya bekerja itu ma'asyiral muslimin juga sunnahnya para nabi bahwasanya para nabi mereka juga bekerja meskipun mereka juga harus berdakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tapi mereka juga bekerja yang disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan kana Dawud alaihi salatu wassalam la ya'kulu illa min amali yadihi adalah Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Beliau tidak makan kecuali hasil dari usaha dan jerih tangannya sendiri, yaitu dengan upayanya sendiri. Beliau bekerja dengan tangannya sendiri yang dengan itu menghasilkan rezeki dan dia makan darinya. Nah, demikian pula kata kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, karena Zakaria Alaihissalatu Wassalam najjara. Bahwa sungguhnya Nabi Zakaria Alaihissalatu Wassalam beliau itu adalah tukang kayu. Artinya dia bekerja sebagai tukang kayu dan dengan itu beliau bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Nah, termasuk daripada sunnahnya para nabi dan juga keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita harus berusaha harus bekerja, harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita yakin rezeki itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan orang yang bekerja dan dengan dia dapat rezeki dan dia bisa makan dari hasil usaha jerih payahnya sendiri, hal itu lebih baik, hal itu lebih utama dan diberikan jalan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan ma akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amali yadihi Wa inna Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amali yadih. Nabi SAW menyatakan, tidaklah seseorang makan dengan suatu makanan yang merupakan hasil dari jerih payah tangannya sendiri, hasil dari usaha sendiri, kecuali itu adalah sesungguhnya lebih baik baginya. Karena termasuk makanan yang paling baik baginya. Karena sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam beliau pun juga makan dari hasil usaha jerih payah tangannya sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya hadis-hadis yang mulia ini menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bahawa sungguhnya Islam atau syariat agama kita ini sangat-sangat menganjurkan kepada kita semua untuk mau berusaha, mau bekerja bukan jadi pengangguran, bukan jadi orang-orang pemalas, bukan jadi orang-orang yang hanya nongkrong ataupun ya berharap belas kasihan dari orang lain atau minta-minta pada orang lain dan sebagainya. Kalau sesungguhnya ma'asyiral muslimin, dengan sebab usaha, dengan sebab bekerja, apapun bentuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kita semuanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya pekerjaan apapun selama itu perkara yang dihalalkan oleh syariat agama kita ini adalah perkara yang lebih baik, perkara yang paling baik apapun bentuk pekerjaan kita. Apakah kita menjadi pegawai? Apakah kita menjadi tentara, menjadi apa saja? Bahkan penjual-penjual, pedagang, atau penarik beca, apa apapun saja namanya pekerjaan, penjual dan seterusnya. Nah, maka itu semua adalah perkara yang mulia dan tidak ada pekerjaan yang hina tidak ada pekerjaan yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta orang yang mencari kayu bakar lalu kemudian diikat di atas punggungnya capek dan lelah kemudian dia jual di pasar dan darinya dia bisa mendapatkan rezeki untuk menghidupi dirinya untuk menghidupi keluarganya maka tentu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada orang yang selainnya karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa Para pemuda, tidak ada alasan bagi kita, bagi kalian semuanya untuk bermalas-malasan, menjadi pengangguran, menjadi orang-orang yang menjadi beban bagi penderitaan orang lain. Karena itu kita harus bekerja berusaha semampu kita. Jangan kita menjadi peminta-minta atau orang yang hanya menggantungkan dari belas kasih orang lain, dari orang tuanya, dari mertuanya, atau dari siapa saja yang tidak, Nah, dia tidak bekerja dengannya. Oleh karena itu, Orang yang suka minta-minta ini diancam oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling hina di akhirat nanti. Nah, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi SAW menyatakan, "La tazalul mas'alata bi حتى hatta الله تعالى وليس في وجهه مسعة mus'atu lahmin." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan, maka seseorang akan senantiasa dan terus-menerus ngemis, minta-minta pada orang lain. Sampai nanti di hari kiamat, dia akan menghadap kepada Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wajahnya tanpa sepotong daging pun. Nah, berarti kan, menunjukkan hinanya, rendahnya orang yang suka minta-minta kepada orang lain. Sampai-sampai di hari kiamat, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang paling jelek, paling hina, yaitu tidak ada di wajahnya sepotong daging pun. Nah, demikian pula dalam hadis yang Nabi yang lainnya SAW dari Ibnu Umar pula yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga menyatakan, "Anna Rasulullah SAW qala wa huwa 'ala al-mimbar wa dhakara sadaqah wa ta'affuf 'anil mas'alah." Pernah suatu hari Nabi SAW berkhutbah di atas mimbarnya. Beliau menyebut-nyebut tentang sedekah atau keutamaan sedekah dan juga keutamaan orang yang menjaga dirinya dari minta-minta. Maka kemudian beliau mengatakan, al yadul ulya khairu al yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya hiyal munfiqah. Maksudnya tangan yang di atas adalah orang yang berinfak, orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi pada orang lain. Wasufla hiyal mas'ilah. Adapun yang dimaksud dengan tangan yang di bawah adalah orang yang suka minta-minta. Maka Rasulullah mengatakan yang di atas tangan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah menunjukkan rendahnya hinanya orang yang suka minta-minta. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak sepantasnya seorang muslim hanya menjadi peminta-minta, pemalas, tidak mau menjadi orang yang berusaha, apapun bentuk pekerjaannya, apapun bentuk usahanya, jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan merasa yakni nah rendah di mata orang lain. Tidak, justru ini adalah perkara yang mulia di sisi agama. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin. Nah, justru orang yang suka minta-minta dan semakin banyak dia minta-minta tanpa kebutuhan, tanpa perkara yang darurat, maka yang demikian diancam bahwa orang yang minta-minta sesungguhnya hakikatnya adalah dia menambah dan berbanyak api neraka baginya. Saya sebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW juga menyatakan yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Man sa'alan nasa taqassura fa innama yas'alu jamra. Barang siapa banyak meminta-minta kepada manusia tanpa tentunya tanpa perkara darurat, tanpa perkara yang dibutuhkan, tapi dia suka minta-minta, ngemis terus kepada manusia. Ya. Nah, maka sungguhnya hakikatnya dia telah meminta dan berbanyak api neraka baginya. Fal yastakil aw yastaksir maka terserah silahkan dia mau mempersedikitnya atau justru memperbanyaknya. Maksudnya apa? Yakni jika seseorang semakin banyak meminta-minta kepada manusia tanpa kebutuhan, tanpa berkah darurat, maka berarti sama hakikatnya dia telah memperbanyak api neraka pada dirinya. Sebaliknya orang yang Naam menyedikitkannya maka akan sedikit pula. Tapi orang yang selamat, orang yang menjauhkan diri dari minta-minta dia akan selamat dari azab neraka. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita bersungguh-sungguh di dalam hidup ini. Nah, sebagaimana yang disyaratkan dalam agama kita. Tetap, sebagai seorang muslim kita harus mulia. Mulia dengan hasil jerih payah kita sendiri. Mulia dengan usaha tangan kita sendiri. Mulia dengan usaha kita sendiri. Apapun bentuk pekerjaan kita. Jangan merasa hina. Jangan merasa rendah. Nah, meskipun mungkin di mata manusia. Mereka lebih Naam lebih ingin kemuliaan itu diukur dengan banyaknya harta, banyaknya gajinya, punya kendaraan dan sebagainya. Tidak, sesungguhnya pekerjaan apapun. Bahkan Nabi mengatakan orang yang mencari kayu bakar di hutan, ya, dan mengangkutnya setelah dijualnya, lalu dia cari makan dengannya, maka itu lebih baik Termasuk pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang minta-minta. Karena itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesungguhan dalam ibadah kepada Allah, kemudian juga berusaha, bekerja, naam apapun bentuknya selama itu perkara yang halal dan itu diri Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu kita mulia di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd Hadirin jamaah salat jemaah rahimani wa rahimakumullah Meminta-minta adalah perkara yang tercela Perkara yang tidak pantas bagi seorang muslim Maka sepantasnya harus menghindar Harus menjauhi Bahkan hendak seorang muslim mau bersungguh-sungguh berusaha Bekerja apapun bentuknya tanpa harus minta-minta kepada orang lain. Namun perlu diketahui ma'asyiral muslimin, tidak ternyata tidak semua minta-minta itu tercela. Di sana ada yang dibolehkan dalam agama kita. Namun hanya sebatas perkara yang dibolehkan ini saja. Selain itu, semua hukum asalnya telah tercela dan dilarang diharamkan dalam agama kita. Nah, minta-minta yang dibolehkan adalah karena terpaksa. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Qabisah bin Al-Mukharrik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah menyatakan innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasah sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan alias haram hukumnya kecuali atas tiga salah satu dari tiga golongan berarti kan minta-minta itu hukumnya tidak halal yakni alias haram hukumnya kecuali bagi salah satu dari tiga orang tiga golongan dan beliau merincinya dalam hadis yang panjang di antaranya adalah yakni pertama orang-orang yang mempunyai beban tanggungan hutang, terutama hutang fisabilillah ataupun karena hutang yang benar-benar banyak sekali tanggungnya, Maka kemudian dia sudah berusaha membayarnya dan belum mampu dan semakin banyak hutangnya. Nah, maka orang yang demikian boleh baginya minta-minta dalam arti dia meminta bantuan orang lain untuk bayar hutang dan tanggungannya lebih-lebih hutang bagi mereka yang berjihad fisabilillah atau untuk menanggung beban fisabilillah dan seterusnya maka tentunya orang-orang yang menanggung tanggungan hutang yang banyak dalam hal ini maka mereka layak untuk dibantu ditolong dan boleh baginya minta-minta sekedar hajatnya untuk bisa membayar nah tanggungannya tersebut nah ini semua dilakukan dengan terpaksa seperti itu maka kalau sudah kebutuhannya selesai utangnya terlunas, terbayar dan sebagainya, maka segera dia berhenti. Tidak boleh terus-menerus minta-minta. Nah, ini semua karena terpaksa. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis tersebut yakni orang-orang yang tertimpa bencana. Entah itu bencana banjir, longsor, kebakaran atau apa saja sehingga hartanya ludes, hartanya habis. Terpaksa dia boleh dalam keadaan seperti ini minta-minta. Meminta bantuan orang lain untuk mencukupi naan kebutuhannya. Sekedar memenuhi kebutuhannya. Selama dia tidak sampai kelaparan. Ataupun kehujanan dan seterusnya. Nah, maka dia boleh minta-minta dalam keadaan terpaksa semacam ini. Ini pun sekedar kebutuhannya saja. Nah, kalau sudah tercukupi kembali, maka tidak boleh lagi dia minta-minta. Kemudian yang ketiga adalah orang yang naam di apa ini mengalami kemiskinan yang amat sangat. Orang-orang yang mengalami kemiskinan yang amat sangat sehingga betul-betul untuk makan saya susah, untuk kehidupannya keluarga ini juga sangat-sangat susah. Nah, maka orang yang demikian dibolehkan itu pun juga sebatas kebutuhannya saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah SAW di akhir hadis tersebut, maka selain dari tiga golongan tidak boleh dan haram hukumnya meminta-minta. Naam, karena Nabi SAW mengingatkan, la tazalul mas'alatu Naam bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhi mu'atul Orang atau seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain Ya, sampai-sampai nanti pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Maka siapapun yang minta-minta tanpa ada kebutuhan, tanpa ada perkara yang darurat yang mengharuskan dia melakukan itu tidak boleh. Apapun alasannya, termasuk dalam perkara ini ma'asyiral muslimin, orang yang meminta-minta atas nama dakwah. Ya, meminta-minta ngemis di jalan-jalan, ngemis di rumah-rumah, ngetok pintunya orang. Nah, meskipun kelihatan atas nama dakwah, atas nama bangunan masjid, bangunan pondok pesantren, pengajian, apa-apa saja, tapi minta-minta atas nama dakwah. Ini banyak sekali terjadi. Bahkan terkadang ada seorang dai atau ustadz yang dia minta-minta ngemis kepada jamaahnya untuk menanggung dirinya dan sebagainya. Ini aib. Ini hina semacam ini. Minta-minta tapi atas nama dakwah. Ini tidak boleh. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin untuk kepentingan dakwah tidak selayaknya harus dicari dengan cara minta-minta semacam ini. Karena sungguhnya meminta-minta alias ngemis apapun bentuknya adalah haram hukumnya. Adalah haram hukumnya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita sebagai seorang muslim harus saling ta'awun, tolong menolong, membantu untuk kepentingan dakwah, jangan saya mereka minta-minta. Untuk urusan masjid, agar terpenuhi kebutuhan masjid ini juga harus ta'awun, ada kesadaran dari kaum muslimin yang diberikan harta untuk membantunya tanpa harus mereka para pengurusnya minta-minta kepada kita. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang punya harta, kepada orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda pun jangan sampai kita bermalas-malas untuk sedekah. Jangan sampai kemudian kita enggan bersedekah, menunggu orang datang ngemis pada kita baru kita meminta itu pun dengan ngedumel, gerundel dan sebagainya. Ini enggak boleh. Oleh karena itu ma'aslan ingat, orang yang bersedekah, orang yang banyak berinfak dan bersedekah tidak akan rugi dia. Bahkan sedekah yang kita lakukan bisa menghalangi dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kita, "Ittaqun nar walau bisyikri tamrah." Takutlah kalian dari api neraka meskipun kalian berinfak, bersedekah dengan separuh biji kurma. Perhatikan, kurma itu sudah kecil, separuh lagi tambah kecil. Maka kata Nabi, kalau seandainya kita berinfak meskipun dengan separuh biji kurma ikhlas karena Allah Ta'ala, itu akan bisa menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan kita, ittaqun nar walau bisyikri tamrah. Takutlah kalian dari api neraka meskipun kalian berinfak, bersedekah dengan sesuatu yang sangat kecil, yang sepele. Maka jangan merasa hina untuk bersedekah meskipun cuma ribu 2000, 3000, 10000. Jangan jangan merasa hina itu bermanfaat dan bahkan bisa akan menjadi kita di Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula Nabi SAW juga mengingatkan pada hadis yang lain, anfiq anfiq ya bena Adam, berinfaklah kalian wahai anak Adam, wahai manusia, yunfaq alaik, niscaya Allah akan memberikan nafkah kepada kalian. Yani orang yang berinfak, orang yang bersedekah akan dijamin rezekinya oleh Allah Taala, bahkan dikembalikan dan ditambah lebih banyak daripada apa yang dia keluarkan. Nah, karena itu dalam hadis yang lain pula Nabi mengatakan, "Manaqasat sadaqatun min mal." Maka sodakoh itu tidak akan mengurangi harta benda. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita, bahkan semakin bertambah barokahnya, bertambah jumlahnya dan seterusnya. Coba buktikan. Orang-orang yang banyak sedekah, orang-orang yang banyak berinfak, mereka adalah orang yang dijamin terus bersumber terus rezekinya. Masya Allah. Perhatikan ma'asyiral Oleh karena itu, jangan kita malas. Orang-orang yang kaya jangan malas berinfak, jangan malas bersedekah untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan jihad, untuk keperluan binillah. Nah, itu lebih utama dan bahkan Allah akan berikan kebaikan pada kita yang banyak. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang tidak boleh minta-minta jangan minta-minta. Dan orang yang kaya jangan bakhil, jangan medit. Terus harus bekerja sama. Orang-orang muslim, orang-orang miskin, orang-orang yang butuhkan bantuan dibantu tanpa harus minta-minta-minta. Kita berikan hak mereka. Harta kita yang kita punya, harta kita yang banyak pada di, pada pada harta kita itu ada hak mereka. Orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang butuhkan harta dan seterusnya. Maka muslimin harus saling ta'awud dalam perkara ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka inilah nasihat yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Intinya adalah bahwa kami mengajak bagi kami dan hadis sekalian untuk nah Islam mengajarkan pada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh bekerja, berusaha apapun bentuk usaha kita yang halal selama itu halal. Nah, maka meskipun nampak sepele dan kecil, tetap itu adalah perkara mulia di Allah taala. Dan bagi mereka yang diberikan sebagai orang-orang yang bekerja yang nampaknya dianggap hina oleh masyarakat, jangan merasa hina. Kita jadi masalah misalnya apa penjual makanan, penjual mainan, atau sebagai orang yang misalnya tukang becak, jual air, ataupun jual sayur, atau apa saja yang kelihatannya rendah di manusia. Nah, itu tidak rendah, itu tidak hina, tapi mulia insyaallah Allah Ta'ala. Karena itu jangan merasa hina. Karena itu, nah, hendaknya kita semangat bekerja karena Allah yang itu semua akan bisa nah menghalang kita dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Dan jangan sampai kita minta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat untuk kami dan para sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk senantiasa bekerja, berusaha dan beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti.